Sebab di dalam pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra luhur daripada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa Allahumma akhrij minhuma al-kathira tayyib Ya Allah keluarkan dari keduanya ini keturunan yang baik dan banyak banyak dan baik mulia Maka doa 14 abad yang lampau berlanjut bekasnya terus generasi demi generasi tidak ada satu generasi pun melainkan tokoh-tokohnya menyaksikan keutamaan ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam berkat doa beliau hingga masanya Al Habib Muhammad bin Hamid ibn Sheikh Abi Bakar bin Salim yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari kakeknya. Dan beliau mengambil ajaran dari orang tuanya, dari kakeknya, dari guru-gurunya bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjadi mulia. Beliau menjadi orang yang kita kenang pada hari ini, menjadi suri tauladan bagi kita semua karena apa? Karena peneladanan beliau terhadap leluhurnya Karena ketaatan beliau terhadap para salafnya mengikuti jejak mereka Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i Musalsalatan anhum Akha asanidu akhzihim Ila khairi mahmudin wa ashrafi Hamadi. abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi wa madaw ala ghasdi sabil ila ila ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i Berlalu mereka di muka bumi ini di dalam menempuh tarigah yang lurus ini selangkah demi selangkah tarigah alawiyah Tarigah Nabi Muhammad Tarigahnya Ahlul Bait Rasul Dan tarigahnya pecinta mereka yang lurus Yang tidak ada kedengkian Yang tidak ada penyimpangan Selangkah demi selangkah mengikuti langkahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Berkat peneladanan inilah pada hari ini kita mengenang beliau. Beliau menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kita mau mengintrospeksi diri kita, kita menyaksikan terutama dari kaum Alawiyin ayah mereka, ayah kita ataupun kakek kita ataupun minimal ayah dari kakek kita adalah wali min auliaillah. Setiap dari Alawiyin yang hadir di sini ayahnya atau kakeknya atau minimal ayah dari kakeknya wali min auliaillah dan ayahnya lagi wali min auliaillah terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya banyak dari generasi sekarang yang tidak dapat seperti itu. Apa sebab? Sebabnya nggak lain dan tidak bukan karena penyimpangan dari jalan mereka. Karena kurang istigamah di dalam menempuh jalan mereka. Wa allau istagamu ala tarigati la asgainahum ma'an ghadaga. Seandainya istigamah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Hamid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim Beliau mengikuti jalan ayahnya Ayahnya mengikuti jalan ayahnya Terus sampai kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Bagaimana tidak Orang yang mengikuti mereka akan meraih keberuntungan Sedangkan yang diikuti ini adalah imam-imam besar Para awliya Allah Keturunan daripada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Bahrul Awalim Yang selama 40 tahun Beliau tidak berhenti tahajud sekalipun juga Selama 40 tahun Beliau sholat subuh dengan wudhu Sisa dia sholat isya Tidak batal sama sekali Sepanjang malam dia tahajud Selama 40 tahun Tiap hari dia keluar dari kampungnya, dari kota Lisik, dari Inat, beliau keluar dengan berjalan kaki pergi menuju kota Tarim, berziarah ke makam para wali-walinya di sana, sholat di masjid-masjid yang ada di situ, dan mengisi daripada tempat air untuk orang minum, bahkan untuk binatang minum pun beliau isi. Khidmah kepada masyarakat dengan apa yang dia miliki, bukan hanya dengan ilmunya saja, dengan doanya juga tetapi dengan tenaganya yang dia miliki khidmah kepada masyarakat adapun dengan hartanya jangan ditanya setiap hari beliau menyediakan antara 700 sampai 1000 porsi untuk para tamu dan fakir miskin yang datang ke rumah beliau Beliau hidangkan secara rutin setiap hari antara 700 sampai 1000 porsi. Dan sudah begitu, Beliau sama sekali tidak menyombongkan dirinya Tetap tawadu Tetap menghargai setiap orang Hingga satu kali datang satu wanita Dengan membawa satu kantung gandum Sedikit kecil nggak sampai dari nggak sampai satu kilogram nggak sampai satu liter gandum dibawa dan ingin bertemu kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebetulan di situ ada muridnya yang menjaga rumahnya. Maka ditanya, apa yang kau inginkan wahai ibu? Dibilang saya ingin bertemu Syekh Bakar. Syekh Bakar ada di atas. Suruh turun, saya mau ketemu dengan dia. Saya ada hajat. Apa hajatmu? Saya mau memberikan hadiah gandum satu liter ini untuk beliau. Bilang Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kami, wali besar. Engkau mau menyuruh kami dia turun hanya untuk menerima gandum yang kecil ini? Asal kau tahu saja, Syekh Abu Bakar itu kaya, tidak perlu kepada gandum ini. Setiap hari dia menjamu tamu-tamunya itu 700 sampai 1000 porsi diberikan kepada mereka. Enggak perlu kepada hal yang semacam ini. Masa untuk gandum sedikit ini kami menyuruh guru kami turun, maka hancur perasaan wanita itu tersinggung. Baru mau kembali tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki berlari menuruni anak tangga nggak taunya datang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sambil menjerit, memanggil, "Wahai ibu, tunggu dulu. Apa yang dapat kami bantu? Apa yang dapat saya lakukan?" Maka dijawab, "Sesungguhnya saya mau tadinya mau memberikan gandum ini." Langsung sebelum ibu ini menjawab, melanjutkan perkataannya diambil, diterima oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini pemberianmu ini sangat kami hargai. Sungguh Berapa banyak pahala yang engkau dapatkan Langkah kaki engkau dari rumahmu kemari untuk memberikan gandum ini Setiap butiran gandum ini ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala untuk dirimu Apabila kami berikan kepada orang-orang para tamu-tamu kami Maka dihormati, dimuliakan, disambut dengan kata-kata yang baik Dan diberikan balasan dengan hadiah yang lebih banyak lagi Ibu itu tidak keluar dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim Melainkan gembira sekali setelah keluar itu ibu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menegur daripada muridnya tersebut. Dia berkata, "Wahai muridku, jangan sekali-kali engkau menyinggung perasaan wanita itu. Walaupun pemberiannya sedikit, kalau kita tidak mensyukuri yang sedikit, bagaimana akan datang yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala?" Tidak datang yang banyak melainkan karena kita mensyukuri pemberian yang sedikit ini. Itulah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Leluhur daripada Al-Habib Muhammad bin Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Dan terus sampai ke atas lagi Kalau kita mau meneliti lagi Bagaimana perjalanan daripada kakek beliau Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Segaf Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah Al-Imam Ali Sahib Al-Darak Al-Imam Ali Ibn Al-Faqih Al-Mugaddam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Terus sampai ke atas Al-Imam Ali bin Ali Khala Agasam Al-Imam Ali bin Ali Khala Agasam Yang mana beliau ini adalah salah seorang Ahlul Bait Yang pertama dimakamkan di kota Tarim Pertama dimakamkan di pemakaman kota Tarim adalah ini Al-Imam Ali bin Ali Khala Agasam Beliau Ahlul Bait pertama yang meninggal dunia dan dimakamkan di sana dan beliau ini adalah yang mendirikan Masjid Ba'alwi di kota Tarim. Al-Imam Ali bin Ali Kala agasam dia menjadi imam Masjid Ba'alwi selama bertahun-tahun. Dia yang mendirikannya di Masjid Bani Alwi tersebut. Dan beliau yang menjadi imam di situ. Dan setiap kali tidak beliau memberikan salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat melainkan beliau mendengar jawaban langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa alaikassalam ya syekh atasmu salam wahai syekh begitu dia mendengar jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan jawaban ini tidak didengar oleh beliau sendiri bahkan makmum-makmumnya yang ada di belakangnya banyak di antara mereka yang ikut mendengar suara Rasulullah menjawab salam kepada beliau hingga diriwayatkan di dalam managibnya banyak orang-orang dahulu itu dat sengaja datang dari luar kota Tarim pergi ke Masjid Ba'alwi untuk salat bermakmum kepada Imam Ali bin Alwi Khala Agasam ini hanya untuk mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah pewaris sejati dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat apa? Berkat beliau meneladani jalan ayahnya pula, jalan kakeknya eh, Al Imam Muhammad sahibus sam'ah Terus sampai ke atas lagi Sampai kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Terus sampai ke atas lagi Dari para Ahlul Bait yang mulia tersebut Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Beliau keluar dari kota Basrah Pergi melaksan bersama para keluarganya Bersama anak-anaknya Untuk melindungi keluarganya dari agidah-agidah yang sesat untuk membentengi keluarganya dari faham-faham yang menyimpang, dari faham-faham yang berlebihan di dalam mengagungkan ahlul bait hingga mencaci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang kaya raya di Basrah. Dahulu di Basrah itu apabila keluarga beliau keluar, itu orang menghormatinya, menyediakan wewangian di hadapan mereka. Dan beginilah penghormatan yang demikian akan tetapi satu kekurangannya. Banyak di sana itu orang-orang itu yang mengatasnamakan ahlul bait tapi mendengki, mencaci, mengkafirkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa Karena inilah Beliau keluar, dia bawa semua yang dia miliki. Dia bawa anak-anaknya, keluarganya dari kota Basrah dia pergi melaksanakan ibadat haji, kemudian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ mendapatkan isyarat untuk pergi ke lembah Hadramaut, masuk ke Hadramaut sampai akhirnya beliau tinggal di Husaisah di situ. Di satu tempat, di tempat beliau dimakamkan di situ yang dahulu adalah perkampungan di situ dan beliau tinggal di situ bersama anak-anaknya, keluarganya. Dan di situ beliau membersihkan lembah itu dari faham-faham yang tidak benar dari faham-faham yang menyimpang dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah yaitu faham abadiyah yang ada di kota tersebut dibersihkan hingga bersih dan dikuatkan pondasi ahlus sunnah wal jamaah dan beliau adalah seorang mujtahid mutlak dengan ijtihad beliau dan banyak ijtihad beliau yang sama dengan ijtihadnya Imam Syafi'i dan ketika beliau menyaksikan bahwa banyak dari orang-orang soleh yang ada di kota Hadramaut itu pemahaman mereka, fikih mereka itu mengambil daripada faham-faham madhab syafi'i, maka beliau mengajarkan kepada mereka ini dengan ajaran madhab syafi'i kepada mereka sekalian. Dan anak-anak beliau pun tidak sedikit yang menjadi mujtahid mutlak yang mana derajat istihad mereka itu sama dengan Imam Syafi'i akan tetapi hasil pendapat mereka pun juga sama tidak menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah di antaranya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ketika menyebutkan salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Zain al Beliau mengatakan, "Arju ayyakuna Ahmad bin Zain al fi ilm zahir dhahir Syafi'i." Menurut saya, muridku ini Ahmad bin Zain al di dalam ilmu zahirnya ini menyamai menandingi dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arba. Tetapi mentang-mentang demikian bukan berarti sudah dibuang sama sekali tetap dia mengikuti dari ajaran yang mulia ini mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati para imam-imam besar tersebut dan mengajarkan kepada murid-muridnya kitab-kitab daripada mazhab Imam Syafi'i tersebut hingga saat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam keadaan sekarat itu pun Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu membacakan kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad daripada kitab Muwatta karangan Imam Malik bin Anas Alimul Madinah. Tetap mengambil pelajaran, menimba ilmu. Barang siapa yang menyangka dirinya sudah cukup, maka ini orang telah kurang otaknya. Barang siapa yang merasa dirinya paling hebat, maka dialah yang paling hina. Wal iyadu min dzalik. Wa hakadha para salafus salih radhiyallahu anhum ajmain mereka yang berada di kota Hadramaut berada dalam ketentraman dalam keamanan dengan agidah yang sudah dibentengi pondasi yang kuat di kota Tarim dahulu itu banyak gabilah di sana baik dari ahlul bait ataupun dari selain mereka para muhibbin, orang-orang yang memang sejak sebelum kedatangan Ahlul Bait telah cinta kepada Nabi, telah cinta kepada sahabat, telah cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para keluarga Al-Khatib ataupun Al-Bafadl ataupun dari keluarga masyayikh yang lain, orang-orang yang mulia tersebut. Sehingga dahulu kota Tarim ini dikenal sebagai Madinatus Siddiq. Kotanya As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana bisa? Dahulu setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang masih lemah keislamannya ini banyak diantara mereka murtad. Dan siapa yang membentengi agama Islam saat terjadi kemurtadan tersebut? Sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang berdiri, yang membentengi agama Islam, yang membendung pemurtadan yang terjadi di mana-mana. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan memurtadkan dan memang mengganggu kaum muslimin hingga bukan hanya di sekeliling di luar dari di, di sekeliling jaziratul Arab akan tetapi sampai ke pelosok daerah Yaman masuk sampai ke kota Hadramaut ke negeri Hadramaut di situ Dikirim utusan pasukannya di antara mereka sahabat dari ahli Badar, di antaranya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hadir bersama mereka. Sayyidina Abbad bin Bishr bersama mereka. Hadir turun ketika turun itu masuk ke kota Tarim dari puncak Jabal Khailah, Gunung Khailah. Turun dari situ dengan pasukan berka, berkuda sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai saat ini itu gunung dulu belum ada namanya tetapi karena muncul pasukan berkuda dari arah gunung tersebut yaitu sahabat Rasulullah gunung itu dikenal dengan Bukit Khailah yaitu bukit dari mana datangnya kuda sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang masuk ke kota Tarim dan mereka melihat tidak ada satupun penduduk kota Tarim yang murtad dari agamanya. Sejak dulu dari zamannya Rasulullah udah masuk Islam. Dan ketika sahabat sampai ke situ zaman khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ada satupun yang murtad dari agamanya penduduk kota Tarim ada di luar kota Tarim ada banyak kelompok yang murtad maka orang-orang yang ada di kota Tarim membantu sahabat Rasulullah untuk memerangi para murtadin tersebut orang-orang yang murtad hingga akhirnya para sahabat gembira dengan bantuan dari penduduk kota Tarim pada masa tersebut mereka mengirim surat mengirim berita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang hal itu dan Sayyidina Abu Bakar gembira sekali dan mendoakan dengan tiga hal yang doa itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini beliau di dalam suratnya mendoakan kepada penduduk Tarim, mendoakan kepada kota Tarim. Beliau berdoa agar Allah taala memberikan keberkahan di dalam airnya. Hingga saat ini Dulu sebelum kita ke Hadramaut kita pikir ini gersang negerinya, tapi di sana kolam renang ada. Air sebanyak-banyaknya berkat doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Padahal hujan juga jarang tapi air tanahnya melimpah dengan demikian banyaknya. Agar diberikan keberkahan di dalam airnya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota ini tetap makmur sampai hari kiamat. Dan berkat doa beliau setelah 14 abad masih tetap makmur bahkan tambah makmur lagi itu kota. Dan beliau berdoa doa yang ketiga agar Allah taala menumbuhkan di dalam kota tersebut para aulia yang tumbuh bagai ibarat ibarat rumput-rumput hijau yang tumbuh di musim penghujan. Demikian subur, demikian banyak hingga di kota Tarim pada masa beliau ketika Al-Maghribi datang berkunjung ke kota Tarim dia menyaksikan para wali-walinya para salihinnya ziarah ke masjid-masjidnya menyaksikan para aulia di situ hampir setiap orang yang beliau temui adalah para hafizul Quran orang yang hafal Al-Quran kalau tiap masjid ada 360 masjid, setiap masjid tadarus Quran antara maghrib dan isya dan sebelum subuh. Orang tadarus Quran di situ tidak ada seorang pun yang memegang Al-Quran. Semua membaca tadarus Quran secara bergantian menurut hafalannya sendiri. Walaupun saat ini sudah banyak orang yang uh, membaca dengan menggunakan mashaf tetapi masih ada beberapa masjid di antara masjid Segaf di kota Tarim yang sampai saat ini tetap masih menggunakan hafalan ketika tadarus Al-Qur'an. kagak. satu gabilah Gabilah yang paling kecil yang jumlahnya paling sedikit di kota Tarim dalam suatu masa itu adalah gabilah daripada Al-Bahatim. Gabilah Al-Bahatim ini dia di kota Tarim jumlahnya paling sedikit dan di situ pada masa itu terdapat 40 mufti dari gabilah Al-Bahatim. Jangan tanya tentang gabilah-gabilah yang lain lagi. Apabila waktu Jumat itu kita diceritakan oleh para guru-guru kita terdahulu dulu orang mau sholat Jumat di masjid jamek mereka itu mulai berpagi-pagi hari sudah ngumpul untuk melaksanakan sholat Jumat datang jam 9 jam 8 pagi itu soft pertama soft kedua udah penuh dengan orang-orang yang memakai sorban jubah imamah yang rata-rata adalah orang yang para para mufti dan para penghafal Al-Qur'an. Sehingga orang itu kalau mau duduk sholat Jumat mendapatkan saf pertama itu dia habis sholat subuh di rumahnya dia keluar dari rumahnya dengan membawa lentera untuk menerangi jalanan mau pergi Jumat dengan membawa lentera dari masih gelap dia pergi melaksanakan hadir mau sholat Jumat kalau mau dapat tempat yang di depan di tangga masjid asyik. Ada Masjid Ashik di sebelah Masjid Al-Imam Umar Mehdar bin Abdurrahman Segaf. Di situ di tangganya itu setiap sore ada orang nongkrong di situ. Tapi nongkrongnya mereka bukan berghibah, bukan bergunjing. Nongkrongnya mereka di situ adalah membawa ibarat dari minhaj, membaca kitab. Mereka duduk berdiskusi. Siapa yang duduk 40 mufti tidak kurang duduk setiap sore hari di tangga di situ. Wahakadah dan banyak lagi cerita mereka Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang memiliki persahabatan dekat sangat dekat dengan ayahnya Al-Habib Nagib yaitu Al-Habib Muhammad bin Hamid sahibul haul dan juga ayah beliau Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Jad Salim beliau bercerita bahwasanya dulu ada satu orang pergi ziarah ke Hadramaut dia dengar ini katanya Hadramaut adalah kotanya para aulia dia penasaran di masjidnya Masya Allah Aulia demikian banyak Ziarah ke berbagai tempat Aulia demikian penuh Sampai akhirnya dia duduk di depan muka rumahnya dia menghitung udah saya mau tahu ini kayaknya setiap orang yang saya temui hampir semuanya wali-wali wajahnya dan saya mau tahu dah saya duduk depan rumah dia mengambil tasbihnya setiap ada orang yang lewat oh ini mukanya muka wali dia hitung satu oh ini ada potongan aulia dua Oh ini uh, wajahnya nggak lain lagi. Sebab para aulia si Ma'hum fi Wujudim Sampai tidak dirasakan dari pagi sampai menjelang siang itu udah berapa puluh kali tasbihnya itu berputar. Bilang ini semuanya yang lewat ini wali semuanya apa di kota ini? Hingga akhirnya ada satu orang nggak ada potongan wali sama sekali. Pakaiannya lusuh, nggak ada potongan aulia, maka dia menyangka dalam hati, ah ini bukan potongan aulia, sudah lewatkan. Baru dia lewatkan dia nggak mau hitung nih orang, tahu-tahu itu orang lewat di depan dia dan berkata ya fulan, kenapa saya tidak dihitung? Langsung dikasyaf oleh orang ini. Wah kata itu disebutkan oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i yang mengarang kitab Raudhur Rayyahin fi Manaqibis Salihin. Beliau bercerita di situ tentang para aulia Managib kaum salihin dia ceritakan semuanya di situ. Tapi dalam kitab Raudhur Rayyahin nggak disebutkan sedikit pun wali yang berasal dari lembah Hadramaut. Semuanya dari Yaman, dari tempat yang lain disebutkan, tapi dari Hadramaut nggak disebutkan di situ. Maka bertanya orang-orang, "Engkau ini tinggal di Yaman, di Yafi'. Engkau tahu negeri sebelahmu ini yang bertetangga denganmu Hadramut penuh dengan aulia engkau tulis tentang managib aulia fulan fulan fulan dari tempat yang jauh dari Yaman dan sekelilingnya tapi dari Hadramut satu pun tidak engkau sebutkan kenapa maka beliau menjawab kalau saya mau bercerita tentang wali-wali yang ada di Hadramaut Puluhan tahun pun saya nggak akan selesai di dalam menulis kitab saya ini Terlalu banyak mereka kalau mau disebutkan Makanya di Hadramaut itu tidak ada haul Saking banyaknya aulia, haul di Hadramaut itu cuma dua. Hall Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi dan hall Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi di kota Tarim sendiri tidak ada haul di kota Tarim. Bagaimana mau dibikin haul sedangkan di pemakaman Zambal yang ada di kota Tarim pada 700 tahun yang lampau masanya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Segaf di situ dimakamkan. Beliau mengatakan Imam Segaf sesungguhnya di Zambal ini telah dimakamkan delapan ribu, eh, sepuluh ribu wali dan delapan puluh gutub semuanya berasal dari ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara dari ahlil bait saja 700 tahun yang lalu ada delapan eh, ada sepuluh ribu wali dan 80 gutub imam para wali-wali. Padahal masanya Imam Abdurrahman Segaf baru 5 atau 6 generasi, 6 generasi. Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali eh, sahib, sahibul darat bin Ali al-Ghuyur ibn al-Muhammad al-Faqih al-Mugaddam bin Ali bin Muhammad sahibul marbat bin Ali Khala Agasam baru tujuh generasi Tujuh generasi Ahlul Bait yang dimakamkan di situ dibilang saat ini tujuh generasi Ahlul Bait di situ telah dimakamkan sepuluh ribu wali dan delapan puluh gutub yang dari keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, humul katsirut tayyib. Mereka adalah keturunan yang mulia, yang baik. Al-katsirut tayyib. Yaitu siapa negeri mana yang dapat mengumpulkan keturunan awliya dari ahlul bait sebanyak ini. Dari anak-anaknya Imam Abdurrahman Segaf nggak termasuk dari yang 10 ribu itu, belum dihitung. Anak-anaknya yang demikian banyak. Sayyidina, eh, eh, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Sayyidina Umar Mihdar, belum dihitung dari yang 10 ribu itu dan terus berapa banyak generasi setelah mereka masih belum dihitung dari generasi itu makanya tidak ada hall di kota itu Ah, Syekh Abdullah bin As'ad al setelah beliau menulis kitab ini, beliau perintahkan anaknya pergi ke Hadramaut. Engkau lihat para wali-wali yang ada di sana. Ketika dia melihat para aulia ahlul bait yang ada di sana, maka beliau kembali dengan hati yang lebih terang lagi. Sebab para ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya cinta kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad nggak ada kedengkian di dalam hati mereka seribu tahun lebih mereka masuk ke Indonesia ini nggak bawa dengki nggak bawa perpecahan baru 10 tahun terakhir pulang dari kota ini pulang dari negeri ini bawa ajaran yang kagak jelas menyimpang dari halus sunnah bawaannya ekstrim baru datang udah mau maki-maki orang tapi kita ini seribu tahun lebih nggak bawa perpecahan di kota Palembang di Sumatera, di Pulau Jawa, di seluruh penjuru Indonesia. Nggak ada ahli sunnah wal jamaah yang membawa perpecahan. Kalaupun ada yang bahlul. Tapi yang ngikutin istiqamah tidak membawa perpecahan. Maka ketika anak Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i melihat lembah yang penuh kedamaian itu, pulang ayahnya nanya, "Wahai anakku, apa yang engkau dapati di lembah Hadramaut itu?" Maka Putranya ini langsung mengumandangkan syair saat itu juga di hadapan Syekh Abdullah bin As'ad Al-Ya'i. Beliau mengatakan bahwasanya marartu biwadi Hadramaut musalliman fa alfaituhu bil bishri mubtasiman rahba wa algaitu fihi min jahabidhatil ula akabira la yulgaun syargan wala gharba. Oh. Aku lewat di lembah Hadramaut maka aku temui kegembiraan, ketentraman berada di lembah tersebut. Dan yang istimewa aku menemukan para kaum Para kaum pembesar-pembesar akhirat Para aulia yang tidak pernah aku temukan di barat ataupun di timur Gak ada yang seperti mereka Bapaknya wali dan setiap rantaian itu para aulia, setiap rantaian adalah ahli ilmu, setiap rantaian adalah ahli fikih, setiap rantaian adalah ahli Al-Qur'an. Setiap rantaian adalah orang-orang yang istiqomah terus semuanya. Telur busuknya ya di bawah. Yang menyimpang dari jalan mereka. Ya, ya, Itu wal billah min Adapun mereka orang-orang yang mulia ini manusia-manusia suci. Nah ini ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali ketika memuji sosok Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad salah seorang ahlul bait beliau mengatakan bahwasanya garat bihi ainun nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi sungguh hati Nabi Muhammad terharu gembira dengan keberadaan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan begitulah setiap orang dari mata rantai tersebut orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi berbangga dengan orang-orang yang seperti mereka. Para ahlul bait, para ahlul kisah, Sayyidatuna Fatimah kelak akan membentangkan tangannya menyambut keturunan yang semacam ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbangga, ini baru cucuku. Ini baru keturunanku. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hasan dan Imam Al-Husain akan menyambut mereka dengan senyuman, dengan riang, dengan kegembiraan. Ini cucuku yang membawa kedamaian yang tidak pernah memaki. Adapun orang yang suka nunda-nunda salat, yang mulutnya kotor mencaci maki orang, yang menganggap, menganggap dirinya paling hebat, tapi dia bilang, wah kita jangan sombong, kita jangan memaki orang. Tapi dia menganggap dirinya lebih baik dari sahabat Nabi. Ya Allah. Maka dia bilang jangan sombong, tapi nganggap dirinya paling hebat, lebih hebat dari sahabat Nabi Muhammad. Enggak ada hormat, enggak ada ta'zim. enggak ada ta'zim kepada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat ditunda-tunda, puasanya ngaduk, salatnya ngaduk, akidahnya ngaduk. Salat digabung-gabung dari satu ke yang satu. Kayaknya mau masuk Islamnya setengah-setengah, mau-mau enggak-enggak. Terus puasanya ngaduk. Ntar buka puasa nunggu gelap dulu. Tapi anehnya giliran sahur, wah masih gelap, udah azan biarin azan, tapi kan masih gelap. Belum kelihatan cahaya. Kalau udah kelihatan cahaya, nah baru kita nggak boleh sahur lagi, harus imsak. Sholatnya ngaduk, puasanya ngaduk, agidahnya ngaduk, terus dia bilang ahlul bait, ahlul bait. Imam Ali Sayyidatuna Fatimah Imam Ali begitu Sayyidatuna Fatimah begitu apa mulutnya kotor mencaci maki orang apa menunda-nunda salat? apa membawa perpecahan terhadap sesama lah mereka adalah para kaum yang suci yang gak mengenal iri hati gak mengenal benci atau dengki terhadap siapapun mereka puasa bersama-sama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina hasan Sayyidina Al-Husain. Puasa tiga hari dalam rangka melaksanakan nazar karena syukuran Sayyidina Husain sembuh dari sakitnya. Baru mereka puasa, mau buka puasa udah siapin ya, gandum makanan di depan mereka baru mau buka. Tahu-tahu azan pas orang ngetuk pintu. Baru mau makan, bilang tunggu dulu, ada orang ngetuk pintu. Dilihat. Ini baru mau makan, ada orang ngetuk pintu. Dilihat siapa? Dibilang miskin, orang miskin yang belum makan. Bilang dia lebih membutuhkan dari kita. Berikan makanan ini kepada dia. Ini hari kita buka pakai air minum saja, air putih saja. Hari kedua baru mau buka puasa. Ketuk pintu orang, siapa? Asir, tawanan perang. Yang baru bebas, baru selamat. Bantu kami, saya tidak lama tidak makan. Kasih makan. Dia hari kedua tidak buka puasa melainkan hanya dengan air putih. Hari ketiga siapa? Yatim dikasih kepada anak yatim tersebut. Tiga hari puasa, tiga hari bukanya dengan air putih saja. Radiyallahu anhum ajma'in. Mereka nggak bilang, wah ngapain ngasih tuh orang? Wah sahabatnya Nabi Muhammad, musyrik, ngapain kita kasih dia? Lah, mereka adalah orang yang paling menghormati sahabat Nabi. Ahlul bait adalah manusia yang paling menghormati sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi adalah orang yang paling menghormati ahlul baitnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bilang, "La garabatu Rasulillah ahab ilayya min garabati." Sungguh kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Wahakadha dan Imam Ali bin Abi Thalib demikian tawadhu, demikian hormat kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, membantu mereka, berkhidmah kepada mereka, menghormati mereka sedemikian rupa dan mereka mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih daripada siapapun juga. Mereka hormat. Nggak ada ahlul bait urusan tanah, ngambek. Uh, urusan duit, marah. Putusin silaturahmi. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ahlul bait orang suci, nggak kenal dengki. Kalau ente urusan urusan tanah ngambek, iya, kotor hatinya. Urusan duit marah, iya, emang penyakitan. Tapi ahlul bait nggak ada yang hubur dunia, nggak ada yang cinta dunia. Mereka manusia-manusia yang suci. Hingga karena akhlak mereka Allah Ta'ala menurunkan firman di dalam Al-Quran Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi Miskinan wa yatiman wa asira Innama nut'imukum liwajhillah La nuridu minkum jaza'an wala syukur inna nakhafu min rabbina yawman abusan gamtarira fawagahumullah syarra dzalikal yawm walagahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira sampai akhir daripada uh, surat tersebut wa ahli ahlul bait rasul sallallahu alaihi wa wasallam mereka mulia karena mereka memberi manfaat memberi manfaat kepada manusia manfaat dengan ilmunya manfaat dengan akhlaknya, dengan ucapannya, dengan tenaganya, manfaat dengan hartanya. Sebagian orang salat mau, ibadat mau, ngaji mau, tapi kalau udah urusan duit jangan bawa-bawa saya. Hah? Bukan uh, lakum malukum wali mali. Untukmu hartamu, untukku hartaku. Enggak ada kepedulian terhadap sesama. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu datang itu harta dari Bahrain itu salat subuh masjid penuh membeludak sampai keluar, enggak seperti biasanya. Maka ketika salam dari salat subuh Rasulullah tersenyum. Enggak apa-apa. Ya orang siapa yang enggak senang duit? Maka Rasul mengatakan mal fagr akhsya alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Tapi yang aku khawatirkan bahwasanya kalian ini diserbu oleh dunia hingga dunia ini menjebloskan kalian seperti menjebloskan orang-orang sebelum kalian, membinasakan kalian seperti membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka Rasul bilang, ayah, ambilu cita-citakan apa yang kalian mau, kalian ambil, dikasih, dikasih. Dari subuh sampai siang, sampai menjelang sore, diinfakkan itu semuanya oleh Nabi Muhammad. Nggak tenggelam matahari, melainkan nggak ada satu peser pun uang yang ada di situ. Semuanya udah diinfakkan. Ketika udah selesai, pulang ke rumahnya, ngetok pintu Sayyidatuna Aisyah, bilang ada makanan nggak wahai Aisyah? Ini habis kerja keras. Ada makanan nggak untuk makan? Maka Sayyidatuna Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, kita lagi nungguin. Ada nggak sisa satu keping, dua keping ya untuk saya belikan makanan?" Dia bilang, "Kenapa engkau tidak bilang tadi?" Saya kasih orang dulu, saya lupa sama diri saya, lupa kepada keluarga saya. Wah kata malam itu semua orang kenyang. Nabi Muhammad dan keluarganya lapar. Sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang lain sebelum dirinya sendiri. Walhasil kalau mau diceritakan kemuliaan mereka para aulia, para salihin demikian banyak. Habib Ali mengatakan ausafuhum tu'jizul wasif idza gad wasaf. Kam abad minhum lahu sirrul khafi kashaf. حوت جميع الفضائل والحلا والظرف يهلي لكم قدر عند الله عالي الشرف Sifat-sifat mereka kalau mau kita ceritakan Kita nggak mampu Membuat orang yang paling fasih menceritakan Itu nggak mampu menceritakan sifat mereka Menceritakan amalannya begini, sifatnya begini Itu udah susah setengah mati Apalagi kita mau beramal seperti amalan mereka akan tetapi illam takunu mithlahum fatashabbahu kalau nggak dapat menjadi seperti mereka contoh teladani ikutin sebisa kita jalan mereka agidahnya agidah kita ikutin agidah mereka apa yang bisa kita berikan kepada umat Islam kita berikan yang punya harta berikan bantu di Palembang ini banyak keluarga kita, family kita, tetangga kita yang memerlukan perhatian dari kita baik orang-orang kaya yang ada di Palembang maupun yang tinggalnya di Jakarta, perhatikan terhadap sesama kita. Jangan kita menginfak, memberikan infak kepada yang jauh, kerabat kita kesusahan. family kita, misanan kita, sesupu sesupu kita, sesu, uh, sepupu kita, adik kita, kakak kita, dia susah kita nggak peduli nggak ada asya nggak ada gada di rumahnya kita nggak peduli kita kasih yang jauh yang dekat enggak kenapa yang jauh dia dapat nama yang dekat buat apaan wal billah min dzalik al habib ali mengatakan ini namanya uh, tidak ada tertib nggak ada tertib di dalam bersedekah amalan bagus tetapi banyak amalan hamba itu tertolak gara-gara tidak ada aturan di dalam amalannya nggak tertib di dalam beramal begitu kata Al Habib Ali dan mengatakan bahwasanya al-muta'addi fi sadaqah ni'iha. Orang yang ngelangkahin di dalam sedekah seperti orang yang tidak mau bersedekah. Bagaimana melangkahi yang dekat dia langkahin, dia kasih yang jauh. Yang dekat dia tidak mau berikan. Karena itu berikan apa yang bisa kita berikan, harta, tenaga, fikiran, ilmu, apa yang bisa kita berikan. Jadilah kita agar Rasulullah girang kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang manfaat inilah yang kelak Rasulullah yaftakhir bihim fa inni mufakhirun bikum mubahin mukafirun bikum yaumal qiyamah Aku membanggakan kalian kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang, sebagai keturunan, sebagai umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad yang mampu meneladani mereka dengan sebenar-benarnya dan Al Habib Muhammad bin Hamid adalah salah seorang keturunan Rasul yang dibanggakan oleh Rasulullah manfaat buat orang banyak setelah wafat beliau pun juga hingga saat ini kita ini berkumpul dalam keberkahan beliau beliau adalah sahabat dari Al Jad Salim dan beliau ini beliau ayah beliau orang soleh para aulia para solihin sampai kepada Nabi Muhammad dan tidak putus tetap ada keturunannya di antaranya Al-Habib Hamid bin Nagib bin Muhammad bin Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim yang sama sekali tidak menyimpang dari jalan ayahnya dan tinggal kita mampukah kita meneruskan jalan orang tua kita jangan terputus sampai abah kita ya udah habis sudah kitanya jadi telur busuk wal billah min dzalik karena itu man la salak fi tariq ahli tahayyum wadha ya furu'an nabi siru alal ittiba ikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya khallil gadam bil gadam darul ibtida mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain Allah taala menghidupkan kembali apa yang telah mati daripada perjalanan perjalanan dan ilmu mereka dihidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Allahumma ya radallah Rudd alaina dhallatana Allahumma rudd mafat wa ahyi mamat Ruddana ilaik jamila Birahmatika ya arhamar rahimin Infa'na bi barakat haulai salaf Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdina al bi hurmatihim Wa amitna fi tarigatihim Wa mu'afatin minal fitani اللهم انفعنا بشيباننا وبعلمائنا وانفعنا بأجدادنا وأسلافنا اجعلنا خير الخلف لخير السلف برحمتك يا ربنا يا مولانا إذا توفيتنا فتوفنا على طريقتهم توفنا على ملتهم توفنا ونحن نحب لهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شديا ولا mahruman dan kita minta agar Allah memberikan keberkahan kepada para guru-guru kita wabil khusus keluarga besar Al Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan para syiban kita para orang tua kita sesepuh kita dan para ulama para habaib yang duduk di tempat ini agar Allah taala berikan kesehatan panjang umur kepada mereka dan dijadikan keluarga kita keluarga yang terus mampu melanjutkan ajaran ahli sunnah wal jamaah amin ya rabbal alamin wa ya dzal matin wa ya rahimal masakin العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو